masih mensyarah daripada muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau qala ulama berkata para ulama hadhil ayatu nazalat fi Abi Bakrin As-Siddiq bahwasanya ayat ini yaitu ayat yang sudah kita baca kemarin berkaitan masalah orang-orang yang murtad ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Ayat ini kata para ulama nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq. Turun nam kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Utsman wa ashabih dan juga para sahabatnya alladzina qatalu al-murtaddin yang waktu itu Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya memerangi orang-orang yang murtad. Li'annahu yukhbiru ta'ala an mustaqbal karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang mustaqbal, perkara yang akan datang. Man yartadda ini. Barang siapa yang murtad, hada fil mustaqbal yaitu pada waktu yang akan datang. Fasaufa yatillah nistaya kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan Ja'allahu bi Abi Bakrin. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan dengan adanya Abu Bakar Siddiq. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqatalul murtaddin. Yaitu Allah Ta'ala datangkan dengan Abu Bakar Siddiq dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka memerangi orang-orang yang murtad karena orang yang murtad dari agama Islam diapakan dibunuh itu pada asalnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh barang siapa yang kembali atau murtad dari agamanya maka bunuhlah dia na'am barakallahu fikum kemudian kata beliau wa in kana murtaddu syakhsan wahidan sekarang kalau yang murtad itu satu orang fa innahu yu'khad wa yustatab maka orang tadi diambil diambil dan dimintai tobat maksudnya dipenjara di penjara diambil dimintai tobat mau tobat gak kamu seperti itu fa intaba jika dia mau tobat sudah selesai urusan tapi apa wa illa kutil jika dia mau tobat alhamdulillah selamat wa illa dan jika tidak mau tobat kutil dibunuh orang tersebut naam walaysa huwa misal kafir asli ya, kata beliau walaysa huwa misal al kafir al asli dia itu tidak seperti orang kafir yang asli kenapa sih bedanya kalau orang kafir asli memang sejak awal kafir, sejak kecilnya kafir, keluarganya kafir, ya kan? Kemudian bapak, ibunya, anaknya, saudaranya semuanya kafir. Itu yang asli ya. Nah, kata beliau, "Walaisa huwa misl al-kafir nam al-kafir al-asli." Dia itu yaitu orang yang murtad itu tidak seperti orang kafir yang asli. Kenapa? Kata beliau, lianal al-murtadda na'am arafal haqqa." Karena orang yang murtad itu sudah tahu kebenaran gitu loh semula agamanya Islam, tahu kebenaran Islam seperti ini, Islam itu agama yang mulia, agama yang indah, agama yang lembut, agama penyayang, tahu dia. Tapi kenapa dia keluar dari keislaman itu ya yang bikin berbahaya atau, atau itulah yang membahayakan bagi dirinya. Kata beliau, li'anal murtadda arafal haqqa. Karena orang yang murtad itu sudah mengenal kebenaran. Wa dakhala fi dinillah bi ikhtiyarihi wa Dan dia pun masuk kepada agama Allah itu masuk ke dalam agama Islam itu dengan pilihan dia dan dengan ketaatan dia seperti itu. Nah, itu bedanya orang kafir yang asli dengan orang kafir yang murtad. Wa tarafa annal Islam wal dan pernah sebelum murtad dia apa? mengakui bahwasanya agama Islam itu agama yang benar dan inilah kenyataannya. Karena agama selain Islam adalah agama yang batil, tidak diterima. Nah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang batil. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama al-Islam. Naam. faidhar tadda maka apabila orang tersebut murtad, fahadha naam tala'ubun minhu biddin. Ini bentuk apa? Permainan atau main-main. Nah, permainan yang muncul darinya terhadap agama. Jadi dia itu main-main dengan agama ini. Sudah tahu kebenaran, tahu bahwasanya agama Islam itu yang benar, yang hak, ha? tidak ada agama yang benar selain agama Islam, dia malah bermain-main. Nah, ini bahaya ini. Li'annahu arafal haqqa wa dakhala Karena orang tersebut sudah mengenal kebenaran dan bahkan masuk dalam kebenaran tersebut. Fa'idar tadda, maka apabila orang tersebut murtad, ya keluar dari agama Islam, fa'innahu yuqtal himayatan lil aqidah. Maka orang tersebut berhak untuk dibunuh. Kenapa sih? himayatan lil akidah dalam rangka menjaga akidah ini. Akidah yang benar, akidah yang suci, akidah yang nam senantiasa terbimbing dengan syariat Allah dan Rasulnya, agama Islam. Nah, dibunuh orang tadi. Kenapa? Sudah mengenal kebenaran dan bahkan merasakan dan masuk di dalamnya kok malah murtad. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Naam. Wa hadza min hifdzid daruriyatil khams awwaluhad din dan ini termasuk penjagaan perkara lima perkara yang harus enam dan yang pertama adalah agama. Jadi jangan sampai agama kita terlepas. Agama Islam inilah agama yang mulia. Kalau terlepas agama Islam ini walaupun beramal dengan amalan yang setinggi langit, nah sebesar gunung, seluas lautan, sedalam lautan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak diterima darinya sedikit pun dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, "Fala yutrakud dinu al'ubatan." Naam, maka janganlah ditinggalkan agama ini sebagai bahan mainan. Liman yaslim sumairtat bagi orang yang masuk Islam kemudian murtad, jangan. Jangan biarkan seperti itu. Kita harus bela agama Islam ini sampai mati. Karena agama Islam ini agama yang hakiki, yang agama yang bisa menghantarkan pelakunya atau pemeluknya kepada naam jalan yang benar dan kepada kemuliaan serta kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kata beliau, bal yuqtalu himayatan lil aqidah, bahkan orang tersebut dibunuh yang semula Islam kok malah murtad itu dibunuh dalam rangka menjaga akidah ini. Minat talaub dari naam permainan-permainan. Jadi daripada orang itu main-main dengan agama ini, tidak serius, masuk Islam cuma untuk main-main, begitu ada uang datang bantuan datang langsung berubah menjadi agama kekufuran. Nah, Seperti itu bahaya sekali. Nah. Kata beliau, wa minal murtadin man yuktal biduni istitabatin. Tapi di sana ada orang yang murtad. Perhatikan ya, ada yang murtad dibunuh tanpa dimintai taubat. Jadi begitu murtad langsung dibunuh tanpa dimintai untuk bertobat. Wahwa man taghalladat riddatuh yaitu orang yang apa? Yang kemurtadannya itu sangat kuat, sangat dahsyat Paham ya? Sangat besar kemurtadannya itu. Fa innahu yuqtalu wa la yustatab, maka orang tersebut dibunuh tanpa dimintai taubat himayatan lid-din dalam rangka menjaga agama ini. Wa himayatan li awali daruriyatil khams dan juga dalam rangka menjaga lima perkara yang harus. Nah, yang pertama kali allati ja'al Islam bihifdhiha, yang mana agama Islam datang untuk menjaga enam perkara tersebut. Barakallahu fikum kata beliau Wadira satu Nawak ini dan mempelajari pembatal-pembatal ini muhimmatun jidda penting sekali kata beliau. Wal ulama'u dan para ulama sannafu fiha musannafat. Dan para ulama mereka mengarang dengan sebuah karangan-karangan. Menulis dengan sebuah tulisan-tulisan. Wa ja'alu laha makanan khasan fi kutubil fiqh. Mereka menjadikan tempat yang khusus dalam kitab-kitab fikih apa? wa wa hukmul murtad yaitu hukum orang yang murtad hukumannya apa disendirikan dalam kitab fikih Naam fi kulli kitabin min kutubil fikhi yaj'aluna kitaban yusammunahu kitab hukmul murtad pada setiap kitab daripada kitab-kitab fikih mungkin kitab-kitab masalah syarah-syarah fikih dan semisalnya mereka menjadikan kitab tersendiri yang mereka namakan dengan kitab hukum enam orang yang murtad. Au bab hukum murtad atau bab hukum orang yang murtad. Fil mutawwalat wa fil mukhtasarat. Baik dalam kitab-kitab yang panjang lebar atau kitab yang mukhtasarat yang ringkas. enam barakallahu fiik seperti itu. enam jadi perkara murtad ini bukan perkara yang sepele. Dalam artian bukan perkara yang ringan. Nam namun ini perkara yang besar yang harus kita berhati-hati darinya, seperti itu. Kalau Nah, para ulama mengatakan wal murtadu dan orang murtad itu alladhi yakfur ba'da islamih. Nah, ini perhatikan. Orang murtad itu adalah orang yang kufur setelah Islamnya. Sudah tahu Islam, masuk dalam agama Islam, paham tentang Islam, apa itu Islam. Nah, kemudian Islam itu adalah agama yang benar, Islam itu agama yang penyayang, agama yang lemah lembut, sudah tahu semuanya, tapi dia kembali kepada kekufuran meninggalkan agama Islam tersebut. Nauzubillah. Imma nah, imma li'tiqadi biqalbi kata beliau, imma li'tiqadin biqalbihi, imma karena keyakinannya di dalam hatinya, au syakkin atau keraguan yahsululahu fi umuriddin, dia ragu terhadap perkara-perkara agama ini ragu. Salat itu wajib enggak sih? Salat lima waktu itu wajib atau tidak? Salat asar itu. Wah, ana masih ragu ini. Dia tuh kayaknya enggak wajib itu. Ragu dia. Ini seperti ini bahaya. Ucapan seperti ini harus ditinggalkan. Kita yakini bahwasanya sholat lima waktu wajib. Selesai. Kenapa ragu lagi? Keraguan dia kalau dia benar-benar ragu tentang kewajiban sholat lima waktu yang sudah para kaum muslim sepakat tentang wajibnya, itu bisa menghantarkan dia di dalam kepada kekufuran. <coughs> nah, Aw fi'lin atau berupa perbuatan. Ka'an yasjuda li ghairillah, seperti orang yang sujud kepada selain Allah, sujud kepada kuburan, sujud kepada bangunan-bangunan, sujud pada rumah yang tua, sujud dengan rumah-rumah yang di, di situ mungkin ada jin yang misalnya. Jangan, itu semua adalah kesyirikan. Au yadbah li ghairillah atau menyembelih untuk selain Allah taala. Dia menyembelih sapi, menyembelih kerbau, menyembelih onta untuk kuburan untuk wali fulan, untuk orang-orang soleh, atau untuk jembatan, atau untuk kampungnya. Semua itu adalah kesyirikan. Tinggalkan, jangan dilakukan. Au yang atau bernadar untuk selain Allah Ta'ala. Bernadar untuk selain Allah Ta'ala contohnya apa? Contohnya dia bernadar, aku bernadar. Nah, nanti kalau aku sembuh penyakitku, aku akan apa? Akan berpuasa untuk si fulan. Nah, itu Berarti puasanya bukan untuk Allah, untuk si fulan. Seperti ini tidak diperbolehkan. Karena sudah kita lewati dulu berkaitan masalah nadar. Pada asalnya nadar itu, nah hukumnya adalah makruh. Nah, kita mengikat nadar kita untuk bernadar itu makruh. Kenapa sih demikian? Karena nadar itu tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Nah, kecuali dari orang yang pelit. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Hanya saja nadar itu keluar atau dikeluarkan dari orang yang pelit. Nah, kenapa kok tahu kita itu orang itu pelit? Karena ada syaratnya. Nanti kalau aku sembuh, aku akan puasa tiga hari. Kalau nggak sembuh, tidak puasa. Nanti kalau aku bisa haji, aku akan menyembelih enam satu ekor sapi, aku bagikan di pondok. Kalau tidak bisa haji, tidak menyembelih. Pelit. Nah, jadi jangan sampai kalau belum terlanjur bernadar, jangan sampai bernadar. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, ada dua kemungkinan. Kalau orang sudah terlanjur bernadar, ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama, nadarnya itu nadar taat atau maksiat itu. Jadi kita perhatikan ya, kalau ternyata sudah terlanjur bernadar, itu dilihat lagi. Nadarnya itu nadar taat atau nadar maksiat. Kalau nadar taat wajib ditunaikan sehingga Allah taala memuji orang-orang yang apa? Yang menunaikan nadar. Yufu Nabi nadri itu. Mereka itu orang-orang yang menunaikan dengan nadar dan Allah taala memerintahkan Naam wal yufu nudurahum dan tidaklah mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Nadar yang apa? Nadar yang taat. Contohnya, jika Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitku, aku bernadar akan puasa tiga hari untuk Allah Ta'ala. Itu berarti ketika sembuh, wajib dia menunaikannya. Karena itu nadar taat. Itu rincian yang pertama ya. Itu rincian yang pertama. Apabila nadarnya nadar taat, maka wajib ditunaikan dengan dalil yang sudah Anda sebutkan tadi. Kemudian apabila nadarnya itu nadar maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Wajib bagi dia taubat. Contohnya, aku bernadar nanti kalau Allah Ta'ala sembuhkan penyakitku, aku akan meminum minuman keras. Atau aku akan merokok tiga bungkus dalam satu hari. Itu maksiat semua itu. Ternyata benar. Nah, sakitnya disembuhkan. Akhirnya dia beli rokok tiga bungkus di seduh atau di rokok gitu. Nggak boleh. Atau ternyata dia beli minuman keras langsung diminum. Itu nggak boleh Terus bagaimana? Sudah pernah kita katakan kalau nadarnya nadar maksiat, dia tidak boleh menunaikan bahkan dia wajib untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Naam, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah berbuat maksiat. Tinggalkan nadar tersebut dan jangan melakukan apa? Naam, <clears throat> nadar tersebut. Wajib dia untuk bertobat. Barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, hata fi'lun man fa'alahu tadda. Ini perbuatan yang barang siapa mengerjakannya sungguh dia telah murtad naudzubillah. Nah, bentuk yang berikutnya au qaulin atau murtad dalam bentuk ucapan. Bi an yatakallam bisabillahi ta'ala au sabir rasul au sabidinil islam, yaitu seseorang berbicara dengan mencaci maki Allah atau mencaci maki Rasul atau mencaci maki agama Islam ini mereka mengatakan naudzubillah ya Allah Taala itu nggak ada Allah Taala itu curang tuh Allah Taala itu dolim itu nggak boleh hati-hati atau mencaci maki Rasul oh Rasul itu Nabi kita Muhammad itu curang nggak adil dia tuh dalam membagi nggak adil dia itu orangnya dolim nah, itu nggak boleh juga hati-hati atau mencaci maki agama Islam wah agama Islam itu jelek agama Islam itu kurang agama Islam itu kurang ajar nggak paham tentang masalah ini, masalah itu, itu juga tidak diperbolehkan hati-hati. Jangan sekali-kali kita mencaci maki Allah dan Rasulnya serta agama Islam Jangan. Karena karena ancamannya berat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di sini, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. nah Perhatikan ini. Katakanlah wahai Rasulullah, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu bersendabura, mengolok-olok, mengejek. Nah, tak tadiru jangan kalian minta maaf. Jangan kalian minta maaf, gak dikasih maaf sama sekali. Qad kafartum ba'da imanikum. Perhatikan ini, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Semula beriman jadi kafir. Sebabnya apa? Mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul dan mencaci maki agama Islam ini. Jadi jangan sampai kita mencaci maki walaupun satu sunnah. Kalaulah kita belum bisa mengamalkan sunnah tersebut, nah, jangan mencaci maki. Wah ini cuma sunnah. Eh, ditinggalkan nggak masalah. Ini cuma sunnah. Sunnah itu apa? Jangan. Kalau kita belum mampu mengamal sunnah, paling minim diam. Jangan mencaci maki sunnah dan mengaku itu adalah sunnah. Jangan karena kita nggak bisa mengamal sunnah akhirnya, wah itu bukan sunnah itu, itu cuma sunnah, nggak usah aja lah. Jangan, itu bahaya besar. Barakallahu fiikum. Jadi jangan sampai kita berucap dengan sebuah ucapan dalam keadaan kita tidak mengetahui itu adalah kemurtadan. Dan jangan kita berbuat dengan sebuah perbuatan Padahal itu adalah perbuatan yang murtad naudzubillah. <clears throat> Kemudian berikutnya, fariddatu takunu bil qawli wa takunu bil fi'li wa takunu bil i'tiqadi wa takunu bis syakki fi syai'in min umurid din. Kata beliau, riddah itu kemurtadan itu terkadang terjadi dengan ucapan, terkadang terjadi dengan perbuatan, terkadang terjadi dengan keyakinan, terkadang terjadi dengan keraguan, pada salah satu daripada perkara-perkara agama ini. Ragu Islam itu agama yang benar atau bukan. Ragu bahwasanya sholat itu wajib atau tidak, sholat lima waktu itu. Ragu puasa Ramadan itu wajib atau tidak, itu bahaya. Nah, kaman syakka fi wujubis sholat ini. Sebagaimana orang yang ragu tentang wajibnya sholat. Sholat jamaah lima waktu itu sudah disepakati kaum muslimin bahwasanya itu wajib. Kalau ada orang yang ragu, aku masih ragu ya. Sholat lima waktu itu wajib atau tidak ya? Ragu ya. Wah, anak sholat di rumah aja lah atau aku nggak salah surat aja nggak usah surat kenapa karena ini masih ragu itu wajib atau tidak itu hati-hati ucapan seperti itu bisa mengantarkan kepada kekufuran naudzubillah naudzubillah ya bisa mengantar kepada kekufuran Naam, kata beliau, au syakka fi zakat atau dia ragu tentang wajib zakat. Zakat fitr itu kan ditunaikan sebelum sholat Id, ya kan? Ditunaikan sebelum sholat Id. Tapi wajib enggak sih? Wah, wahana masih ragu itu kayaknya nggak wajib itu masih ragu aku aku nggak mau zakat tentunya itu hati-hati karena sudah sepakati kaum muslimin wajib zakat fitrah itu nah kemudian ausyaka fit tauhid atau dia ragu dalam masalah tauhid ragu dalam mengisahkan Allah Taala aku masih ragu Allah Taala itu ada atau enggak sih kalau seandainya ada itu mana wujudnya nggak kelihatan kata sobatnya mereka ya kalau kata mereka Allah Taala itu ada atau tidak ragu dia nah, kalau seandainya ada mana nggak kelihatan Padahal barang yang ada itu harus kelihatan. Itu keliru besar. Karena sesuatu yang ada itu tidak harus kelihatan. Itu perhatikan ya. Karena sesuatu yang ada itu ada dua kemungkinan. Sesuatu yang ada itu ada dua kemungkinan. Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Paham itu ya? Sesuatu yang ada itu ada dua bentuk. Bentuk pertama yang bisa dilihat. Ya seperti tembok, pintu, rumah bisa dilihat semuanya. Manusia itu ada dan bisa dilihat. Kemudian ada sesuatu yang tidak bisa dilihat ada sesuatu yang tidak bisa dilihat seperti jin ya kan jin para malaikat kita kan tidak bisa melihatnya tapi ada gitu loh jadi jangan berpendapat bahwasanya semua yang ada itu harus kelihatan itu tidak benar kemudian berikutnya kata beliau fa innahu nam yukfar maka seperti ini apa yukafar maka orang tersebut dikafirkan atau seperti ini bisa orang tersebut jadi kafir wasyaku Sedangkan keraguan itu kata beliau huwa ataraddudu baina amrayn, yaitu kebimbangan di antara dua perkara, itu namanya keraguan. Jadi orang ragu itu dia nggak yakin gitu. Ataraddud baina amrayn, yaitu kebimbangan di antara dua perkara. Ditanya dua tambah dua berapa? Wah, dua tambah dua itu kalau nggak salah empat. Masih ragu dia. Kalau nggak salah empat, ragu dia. Itu namanya keraguan. Itu namanya syak, tidak bisa memastikan. Nah, tidak bisa memastikan.